Apa makna fitnah dan apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana menghadapinya dan apa hikmahnya? Ya. Makna fitnah itu tergantung penggunaannya. Ya. Terkadang dikatakan fitnah kubur itu artinya pertanyaan malaikat ya di kuburan ya tentang siapa robmu apa agamamu dan siapa nabimu. Iya. Kalau dikatakan fitnah harta dan wanita, maka itu cobaan ya, dan godaan dunia dan wanita. Ya. Dan terkadang fitnah juga ber, bisa berarti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yakhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa adab yang pedih. Imam Ahmad rahimallahu taala menjelaskan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, orang yang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia menolak sebagian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul dalam hatinya penyimpangan, ya, kesesatan, lalu dia binasa karenanya. Ya, dan kesesatan ini yang paling besar adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang fitnah itu digunakan untuk menyebutkan adanya penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan antara kaum muslimin. Ya. Penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan antara kaum muslimin. Ya. Maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut adalah dengan merujuk kepada ahlul ilmi. Ya. Kembali kepada para ulama dan menyikapi berbagai macam persoalan ini dengan ilmu. Ya, dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Iya. Dan juga ikhlas ya. Di dalam uh, menyikapi setiap persoalan. Ya. Artinya tidak ada di situ kepentingan-kepentingan dari kepentingan-kepentingan dunia ini yang akan semakin ya, semakin memperparah ya perpecahan antara kaum muslimin. Iya. Dan hikmahnya iya. adalah agar terlihat di situ iya. siapa orang-orang yang benar-benar mengikuti kebenaran dan siapa yang mengikuti kebatilan. Ini diantara hikmahnya. Wallahu a'lam. Taib.